hasan. Hadis yang ketujuh diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rahman ibn Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani Semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Badiru bil a'mal sab'an Bergegaslah di dalam beramal sebelum datang tujuh hal Bergegaslah dalam melakukan amalan-amalan saleh, amal kebajikan, amal ketaatan, ibadah kepada Allah Jalla fi'ula sebelum datang lima hal yang akan menghalangi engkau untuk beribadah kepada Allah tujuh hal yang bisa memalingkan engkau dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla Jalalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan hal tantaziruna apakah kalian menunggu atau tidakkah kalian menunggu tidak segera beramal menunda-nunda amalan illa faqran munsian sampai datang kefakiran yang bisa melalaikan seseorang dari amal kefakiran yang bisa melalaikan seseorang dari amal atau kekayaan yang membuat seorang melampaui batas membuat seseorang bersikap aniaya semena-mena kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri menganiaya dirinya dan bersikap semena-mena kepada saudaranya atau maradan mufsidan ataukah sakit penyakit yang merusak yang membuat seorang lemah untuk beramal atau haraman kepikunan yang juga menjadikan seorang tidak bisa beramal atau kematian yang datang secara mendadak kematian yang menyergap seseorang dengan tiba-tiba atau dajjal yang kalian tunggu apakah kalian menunggu dajjal untuk beramal sungguh dajjal itu adalah sejelek-jelek sesuatu yang ditunggu dajjal adalah suatu perkara atau suatu berita dari Nabi SAW yang akan datang nanti di akhir zaman dan itu sejelek-jelek suatu yang ditunggu ataukah hari kiamat maka sungguh hari kiamat itu adha wa amar sangat dahsyat sangat mengerikan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan beliau mengomentari hadis ini dengan menyatakan hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini namun sebagiannya mensahihkan hadis ini. Hadirin saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita suri tauladan kita orang yang sangat kita cintai orang yang senantiasa kita teladani kita jadikan sebagai figur teladan seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala untuk ditaati dan diikuti ditaati perintahnya dan ditinggalkan apa yang beliau larang mengikuti bimbingan nasihat wejangan beliau sallallahu alaihi wasallam karena itulah kunci keberhasilan kunci kesuksesan dan keselamatan di dunia terlebih di akhirat yaitu dengan mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sunnah-sunnah beliau berpegang dengan wasiat nasihat pejangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini beliau sallallahu alaihi wasallam berikan wejangan nasihat kepada kita untuk bersegera di dalam beramal untuk berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebajikan dan menjauhi sikap menunda-nunda at-taswif menyatakan nanti dan nanti nanti saja kalau saya begini nanti saja kalau saya begitu nanti kalau sudah ini dan itu jangan ini adalah salah satu jerat-jerat syaitan yaitu menunda-nunda amalan, menunda-nunda amal kebajikan dalam keadaan dia mampu melakukannya, dalam keadaan dia berkesempatan untuk melakukannya, mengamalkannya. Maka Nabi Yunus saw. alaihi berikan motivasi dorongan kepada kita semuanya selaku umatnya untuk bersegera dalam beramal saleh menunaikan amal kebajikan yang telah jelas di dalam syariat kita yang telah jelas diterangkan oleh Allah Jalla fi'ula di dalam kitabnya al Qur'anil karim dijabarkan dan dirinci oleh Nabi kita uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Hendaknya kita segera untuk beramal sebelum datang penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kita untuk beramal. Beliau menyebutkan tujuh penghalang yang akan menghalangi seorang dari al-amal Yang pertama adalah kefakiran. Namun beliau menyifati kefakiran yang munsian, kefakiran, kemiskinan yang melalaikan, melalaikan seorang dari ibadah kepada Allah Jalla waala, Karena ketika seorang ditakdirkan oleh Allah Jalla waala Ala sempit rezekinya kurang dari sisi hartanya sehingga dia menjadi seorang yang fakir, miskin ketika dia tidak bersabar tidak bersabar dengan kemiskinannya sebagaimana kesabaran para pendahulu kita orang-orang saleh dari kalangan ambia, para nabi, para rasul para sahabat, para imah yang juga mereka diuji dengan kefakiran, dengan kesempitan hidup, dengan kekurangan harta, namun mereka bersabar dan mereka tetap bekerja. Mereka bukan diam di rumah, santai-santai, tidak, mereka bekerja. Kita tahu para a'immah kita, mereka orang-orang yang sibuk bekerja. Bahkan para muhadditsun, para ahli hadis yang sibuk mengajarkan hadis, sibuk meriwayatkan hadis, sibuk mencatat hadis. Mereka juga bekerja. Alimah Muslim rahimahullahu taala seorang pedagang yang masyhur yang berhasil sukses namun beliau tidak lupa dengan ilmu. Beliau tidak lupa dengan amal saleh. Kita tahu kitab Sahih Muslim. Kumpulan sekian banyak hadis yang sahih beliau catat di luar biasa. Dan para imam yang lain di sana ada seorang muhadis yang dijuluki dengan As-Samman Wazayyat Abu Saleh seorang tabi'i yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dijuluki dengan az-zayyat as-samman nisbah kepada minyak kenapa karena pekerjaan beliau yaitu pengimpor minyak beliau mengimpor minyak dari luar Kufah dimasukkan ke negeri Kufah bekerja ada yang menjual kulit as jual kulit, ada yang berdagang dan seterusnya mereka para ulama juga bekerja. Akan tetapi mereka tidak melalaikan ilmu, tidak melalaikan ibadah, bahkan ilmu dan ibadah adalah prioritas utama, aktivitas utama, bagian terpenting dan waktu yang terbanyak yang mereka berikan kepada ilmu dan amal saleh ibadah adapun bekerja itu hanya sebagai pendukung sebagai sarana dan penopang untuk dia hidup dan bisa beribadah kepada Allah Jalla wa Namun juga hendaknya kita berhati-hati dan bersabar ketika diuji dengan kefakiran karena tidak sedikit dari umat manusia kaum muslimin ketika diuji dengan kefakiran dengan kekurangan harta kemiskinan mereka tidak sabar mereka tidak bersabar untuk tetap berada di atas jalur yang Allah ridai untuk tetap mencari harta yang halal, usaha yang halal dan diridhai oleh Allah. Untuk senantiasa beribadah walaupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Tidak sedikit dari umat manusia bahkan kaum muslimin semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka kemudian lalai dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala sibuk mencari harta sibuk mencari rizki bekerja sehingga dia melupakan ilmu melupakan amal melupakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala yang mana dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk itu yaitu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan motivasi kepada umatnya kepada kita semua untuk bersegera dalam beramal ketika kita memiliki kemampuan ketika kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak harus kaya yang penting cukup kita diberikan kecukupan dari sisi pangannya makannya cukup walhamdulillah dari sisi pakaiannya kita memiliki pakaian untuk bisa menutup aurat kita dan beribadah kepada Allah kita memiliki rumah tempat tinggal yang bisa menaungi kita dari hujan dan panas dari hal-hal yang akan memudaratkan kita cukup walhamdulillah bahkan mungkin lebih dari itu Allah berikan kecukupan kepada kita maka nikmat Allah tadi hendaknya disyukuri dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan nikmat, maka hendaknya beribadah. Jangan sampai ditimpa dengan kekurangan. Bahkan Allah tabaraka wa taala menyiatkan hamba-hambanya di dalam ayatnya dengan menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan tambahkan kepada kalian. Kami tambahkan nikmat. Di sini Allah menyatakan kami menambahkan kepada kalian nikmat tersebut. Penambahan nikmat tidak harus dinilai dengan kuantitasnya. Tidak harus dinilai dengan apa? dengan kuantitas, dengan banyaknya nikmat itu atau beraneka ragamnya nikmat tersebut, tapi penambahan nikmat bisa bermakna atau lebih mengarah kepada makna al-kafaf yaitu kecukupan kecukupan merasa cukup cukup semuanya berapa banyak orang yang diberikan rezeki yang luar biasa gajinya besar, luar biasa gajinya, belum lagi ya penghasilan-penghasilan yang lain, tambahan-tambahan yang lain, pemasukan yang lain banyak, tapi dia masih saja merasa kurang dan kurang dan kurang. Selalu saja diliputi dengan kekurangan, tidak cukup. Maka sungguh beruntung seorang muslim yang Allah berikan rezeki kepadanya, kemudian dia cukup merasa cukup dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu Allah." Sungguh beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung seorang yang berislam atau diberi, diberikan rizki seorang yang diberi rizki kafaf atau beruntung seorang yang masuk Islam kemudian dia diberikan rizki dan merasa cukup sungguh beruntung seorang yang dia masuk ke dalam Islam secara total waruziqa kafafan dan diberi rizki yang cukup demikian kata Nabi saw rizki yang cukup, tidak harus banyak, sedikit, tapi cukup. Alhamdulillah, cukup untuk dia makan, cukup untuk biaya uh, sekolah anaknya, cukup untuk ini dan itu. Alhamdulillah, itu nikmat, itu keberuntungan yang besar. Dan Allah berikan kepada dia sikap qanaah, sikap merasa cukup, merasa puas merasa syukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Tiga kriteria yang menunjukkan seorang hamba berhasil sukses yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah ghinan mutghiyan. Hendaklah kalian segera beramal, bergegas untuk beribadah Jangan sampai kalian diuji Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang membuat kalian lalai dari beramal. Karena orang kaya juga bisa lalai, banyak lalai dengan hartanya. Dia tersibukan dengan mengurus hartanya, yang inilah, yang itu, tersibukan dengan hartanya. Atau dia merasa cukup dengan hartanya, tidak butuh kepada manusia, sampai-sampai dia juga merasa tidak butuh kepada Allah. Mungkin lisanul makal tidak mengatakan, mungkin dia tidak menyatakan dengan lisannya, aku tidak butuh kepada Allah. Buka, tidak, dia tidak menyatakan demikian. Namun lisanul hal, kondisi dia, keadaan dia, tindak tanduk dia, menunjukkan bahwasanya dia tidak merasa butuh kepada Allah Ini berbahaya. Sebagaimana apa yang menimpa Korun. Kisah Korun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Untuk bisa mengambil ibrah darinya. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas tentang Korun yang Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada Korun. Dua nikmat nikmat yang zahir dan nikmat yang batin, nikmat dunia dan nikmat din Allah berikan kepada dia. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu bagian dari kaumnya Musa. Disebutkan oleh ahlu tafsir, mayoritas ahlu tafsir menyatakan dia masih memiliki kerabat dengan Musa, ibnu ammi Musa, sepupunya Nabi Musa alaihissalam, dekat dengan Nabi Musa. Berarti ini nikmat kedekatan dengan seorang nabi yang membawa kebenaran yang diutus oleh Allah, Rasulullah Musa memiliki hubungan kedekatan yang semestinya dia bisa mendapatkan manfaat dan maslahat dari saudaranya berupa ilmu, berupa kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa'ala melalui Musa. Semestinya demikian. Namun dia tidak bersyukur kepada Allah. Barakallahu fikum. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli quwwa ulil quwwati. Yang kedua Allah beri Allah sebutkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Qarun yaitu rizki harta dan kami anugerahkan kepada dia harta yang kunci-kuncinya itu amatlah berat dipikul oleh tujuh orang atau beberapa orang bukan tujuh oleh beberapa orang yang kuat beberapa orang yang kuat berat memikul kuncinya bagaimana gudang tempat harta tersebut sangatlah banyak Barakallahu fikum. Maka dia dinasehati oleh kaumnya ketika dia bagha kata Allah, fabagha alaihim menganiaya dan bersikap melampaui batas kepada kaumnya itu Bani Israel yang beriman kepada Musa. Maka kaumnya menasihati dia dengan sekian nasihat. Namun apa balasan dan tanggapan Qarun kepada nasihat kaumnya. Apa tanggapan dia? Dia menyatakan qala ma utituhu ala ilmin indi. Kata dia, hanyalah aku diberikan harta yang banyak ini karena Allah tahu aku ini seorang yang pantas untuk mendapatkannya. Ya, karena Allah tahu aku ini seorang yang berhak dan pantas untuk mendapatkan harta itu. Menunjukkan Allah cinta kepada aku, Allah senang kepada aku. menunjukkan bahwasanya aku di atas hidayah, di atas kebenaran. Demikian Qarun menimbang kebenaran, mengukur kebenaran dengan banyaknya harta. Dalam keadaan dia sombong, dan tidak mau menerima nasihat dari kaum yang sayang kepadanya, yang menginginkan kebaikan untuknya, yang kemudian Allah Jalla wa Ala mengazabnya dengan azab yang pedih. Fakasafna bihi wa al arda. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin kata Allah Jalla wa ala, maka kami benamkan dia beserta harta bendanya rumahnya istananya harta bendanya semuanya Allah benamkan bukan dianya saja dia dan harta bendanya kemudian Allah katakan tidak ada satupun pengikutnya penolongnya, orang-orang yang bersamanya, yang membela dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong Karun dari adab Allah tersebut. Wa makana minal muntasirin dan dia bukan termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Jalla wa ala. Artinya orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Nah, ini. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang sikap tagha ini wal baghi dan ini biasanya menimpa orang-orang yang Allah berikan rizki beri, Diberikan dan dibuka Rizkinya Diberikan kekayaan kepadanya Biasanya demikian Kalla innal insana la yatagha Arra'ahu staghna Innal insa innal insana Inna ila rabbika ruj'a Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalla sekali-kali tidak manusia itu senantiasa bersikap togo melampaui batas ketika diberikan karunia rezeki kepadanya dia melampaui batas menganiaya dirinya mendolimi manusia ar-ra'ahu staghna dia melihat dan menganggap dirinya tidak butuh kepada yang lain bahkan tidak butuh kepada Allah sehingga dia tidak mau beribadah. Dia merasa sudah cukup saya. Karena orang yang beribadah kepada Allah menunjukkan bahwasanya dia butuh kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Sementara orang-orang yang diberikan kekayaan, demikian Allah katakan menganggap dirinya cukup sehingga tidak butuh kepada yang lainnya. Maka Allah menyatakan inna ila rabbika ruj'a, hanya kepada Rabbmu. Mereka itu semuanya akan dikembalikan dan dibalas oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ini salah satu penghalang atau penghalang yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini yaitu kekayaan yang menyebabkan seorang bersikap aniaya melampaui batas kepada dirinya atau kepada orang lain. Au maradan mufsidan yang ketiga adalah penyakit yang merusak dan melemahkan diri seorang. Nah, ini juga ketika diberikan kesehatan hendaknya seorang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia bergegas bersegera untuk ibadah kepada Allah, menaikkan ketaatan di masa sehatnya, masa kuatnya sebelum dia ditimpa penyakit. Kalau seorang sudah ditimpa penyakit, sangat berat untuk beribadah kepada Allah. Dia tersibukan dengan mengurus dirinya, mengurus kesehatannya tersebut, berobat ke sana, berobat ke sini, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sehingga dia terjauhkan dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kalaupun dia bisa melakukan ibadah, maka dia melakukan ibadah apa adanya, tidak sempurna, sangatlah terbatas di dalam melakukan ibadah tersebut. Mungkin yang wajib-wajib saja, yang sunnah sudah tidak sanggup lagi dia melakukannya. Kemudian yang keempat, au haraman fannidan atau masa pikun atau kepikunan yang membuat seorang lemah, sangat-sangat lemah untuk bisa beribadah kepada Allah Jalla wa Dan ini yang ditakutkan oleh orang-orang saleh yaitu kepekunan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anil Karim, "Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum." Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir kata Allah jalla fi'ula Allah menciptakan kalian kemudian Allah dan dia Allah yang mewafatkan kalian dan di antara kalian ada yang Allah kembalikan di pada umur yang sangat lemah lemah sekali yaitu kepikunan yang sangat parah pikun yang luar biasa. Ini salah satu musibah dan salah satu penghalang seorang bisa beramal bagaimana ketika dia telah ditimpa kepikunan, pikun yang sangat lemah sekali. Sangat parah. Oleh karena itu kalau kita melihat kehidupan para ulama sejak dulu hingga sekarang luar biasa umur mereka umur yang barokah. Justru di masa-masa tua Allah semakin jaga mereka. Para ulama dengan usia yang sangat lanjut 80, 90 daya ingatnya luar biasa. Firasatnya sangat tajam. Ya, ketika seorang berbicara, dia sudah bisa menilai ini orang ini begini. Dari ucapannya sudah diketahui. Bahkan dari ya mimik wajahnya mereka sudah bisa menilai si fulan demikian, demikian. Bukan sihir, ya itu adalah firasah ya firasah yang Allah berikan kepada mereka para ulama Allah jaga mereka di masa tua sehingga mereka selamat dari al-haram kepikunan yang membinasakan dan melemahkan mereka para ulama semakin tua semakin kokoh ilmunya semakin matang ya istihadnya kesimpulan-kesimpulannya, tinjauan-tinjauannya semakin kuat. Para ulama Allah jaga. Kenapa? Karena masa muda mereka mereka habiskan untuk ibadah kepada Allah. Mereka habiskan masa muda untuk menjaga batasan-batasan hukum dan syariat Allah. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ihfazillaha yahfazka." ihfazillah tajidhu tujahak jaga Allah niscaya pasti Allah akan menjagamu yakin kalau kamu jaga Allah jaga syariatnya batasan-batasan hukumnya perintah-perintahnya kamu lakukan larangannya kamu tinggalkan hal-hal yang haram kamu jauhi terus kamu jaga ini semua yakin Allah akan jaga kamu termasuk dalam bentuk penjagaan yaitu Allah jaga kamu di masa-masa tuamu Masa tuamu kamu Allah jaga kamu. Maka ini salah satu penghalang yaitu al-haram mufannidan kepikunan yang membuat seorang hilang ya dan sangat lemah untuk beramal Kemudian mautan mujahizan atau mujhizan. Juga demikian yang berikutnya kematian yang datang secara tiba-tiba. Karena kita tahu dan kita yakin bahwasanya kematian itu telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala, ajal telah ditentukan. Ketika ajal datang tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat, sedetik. Tidak bisa. Dan kematian atau ajal itu ketika datang tidak pilih-pilih. Tidak pilih yang tua-tua saja. Tidak pilih yang sakit-sakit saja. Tidak pilih yang barakallahu fikum naam yang masih muda atau yang sibuk bekerja yang di luar rumah tidak, tidak pilih Berapa banyak kita mendengar mengetahui ada yang meninggal secara tiba-tiba, duduk kemudian meninggal, berjalan tiba-tiba meninggal dia. Dan seterusnya kebatian, ajal. Tidak ada yang mengetahui kapan datang ajalnya. Maka oleh karena itu sudah semestinya sepantasnya bagi seorang untuk segera beramal, mempersiapkan dirinya, memperbanyak bekalnya menghadap Allah Jalla wa'ala Kemudian yang keenam adalah Dajjal. Jangan sampai kalian menunda-nunda amal. Tidak bersegera dalam beramal. Sampai munculnya Dajjal. Sampai munculnya Dajjal. Jangan ada yang menyatakan, oh masih lama Dajjal. Tidak. Justru ketika manusia, kaum muslimin, melupakan perkara dajjal tidak lagi menyebut-nyebut tentang fitnah dajjal bahayanya dajjal kemunculan dajjal maka itulah di saat itulah semakin dekat munculnya dajjal sebagaimana disebutkan dalam hadis sebutkan dalam hadis yang sahih ketika kaum muslimin sudah melupakan dajjal sudah enggak dibicarakan sudah di, tidak dibahas lagi jadi diperingatkan umat dari bahaya dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman Disitulah semakin dekatnya kemunculan Dajjal. Yang fitnahnya luar biasa. Fitnah Dajjal di mana Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan umatnya kita semuanya untuk senantiasa berlindung dari fitnah Dajjal di dalam solat kita. Ya, di dalam ibadah solat kita kita diperintahkan untuk berlindung dari empat hal diantaranya dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Kemudian yang ketujuh as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat. Juga demikian hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu, ketika hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Datangnya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya maka hendaknya kita bersegera di dalam beramal saleh. Bahkan disebutkan di sini fasaatu adha wa amar. Balis saatu mau'iduhum was adha wa amar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu adalah janji bagi mereka, janji Allah kepada mereka, janji yang pasti akan tegaknya hari kiamat dan kedahsyatan hari kiamat sungguh luar biasa adha wa amar sangat besar sangat dahsyat hari kiamat itu ketika datang kiamat maka tidak lagi atau tidak bermanfaat amal saleh tidak bermanfaat amal saleh bahkan seorang tidak akan bisa beramal di hari itu Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ini tujuh penghalang. Tentunya penyebutan tujuh di sini bukan sebagai pembatasan. Bahwasanya penghalang-penghalang dalam beramal soleh tujuh ini saja bukan. Ini adalah salah satu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan umatnya perkara agama, dalam mendidik dan menterbiah umatnya yaitu dengan menyebutkan angka atau bilangan bukan sebagai pembatasan akan tapi dengan menyebutkan bilangan itu memudahkan seseorang untuk mengingat dan menghafalnya dan disebutkan angka-angka yang sedikit biasanya Nabi menyebutkan sedikit di bawah 10 7 6 3 ya dan seterusnya Innallaha yakrahu lakum salat. Allah menyebut Allah benci kepada kalian tiga. Apakah yang dibenci oleh Allah tiga saja? Tidak, lebih dari itu. Tapi Nabi menyebutkan tiga agar kita mudah untuk mengingatnya. Ijtanibu sab'al mubiqat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi kalian tujuh hal yang membinasakan. Apakah tujuh saja? Jawabannya tidak, lebih dari tujuh. Tapi Nabi menyebutkan tujuh agar kita mudah mengingatnya. Demikian cara dan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik umatnya, mengajari mereka urusan agama mereka, dan juga di antara cara-cara atau di sana ada cara-cara yang lain, metode pendidikan dan ta'lim pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil faedah yang lain bahwasanya akan munculnya dajjal bahwasanya dajjal munculnya dajjal itu adalah sebuah kepastian kemunculan Dajjal itu adalah kepastian suatu yang benar karena telah dihabarkan oleh Allah Jalla wa Ala dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya tentang kemunculan Dajjal. Dan iman tentang kemunculan Dajjal ini adalah termasuk bagian keimanan yang wajib ya bagian keimanan yang wajib yaitu keimanan terhadap perkara gaib hal yang gaib karena tidak ada yang mengetahui kapan akan munculnya dajjal kapan pastinya yang jelas di akhir zaman kapan akhir zaman tidak tahu kita kapan barakallahu fikum ini beberapa faedah yang kita bisa petik dari hadis yang ketujuh ini fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hadis yang kedelapan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wajal wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته